surat-surat yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW dalam sholat. Berarti setelah Al-Fatihah baca surat. Itu yang terakhir. Sekarang lanjutannya. ثم كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه وكبر ورفع Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai membaca surat, beliau diam sejenak. Jadi tidak langsung rukuk, diam sejenak. Para ulama memberikan batasan diamnya itu seperti orang bernapas. Jadi tidak langsung ya. Diam sejenak, seperti orang bernapas, baru beliau mengangkat kedua tangannya lalu membaca Allahu Akbar dan beliau rukuk. Jadi pakai ngangkat tangan. Ngangkat tangannya sama dengan yang lalu sampai di telinga atau sampai di di bahu. Dua-duanya benar. Wa kana yad'u kaffayhi 'ala rukbatayhi wa yufarriju baina asabi'ihi ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما dan beliau Rasulullah SAW kalau rukuk meletakkan dua telapak tangannya di lututnya. Tangan kanan lutut tangan, lutut, lutut kanan, tangan kiri lutut kiri. Dan membentangkan jari-jarinya, dibuka jari-jarinya dan beliau benar-benar menancapkan kedua tangannya itu di lututnya seperti menggenggam lutut. Jadi benar-benar seperti orang menggenggam lutut. Jadi jarinya bukan ditutup, jarinya dibuka. Jarinya dibuka, dicengkam lututnya, digenggam. Wa kana yusafi mirfaqaihi an Dan beliau itu menjauhkan dua siku-sikunya dari lambungnya. Ya, jadi tidak ditempelkan gini ya. Atau ada yang mau jadi contoh? Siapa yang mau jadi contoh? Siapa? bahasa saya baca. Tanya saya. Jadi jari-jarinya dicengkramkan di lututnya. Kemudian mengenai tangannya, tangannya itu kan siku-sikunya direnggangkan dari lambungnya. Nah itu tangannya nggak dipencangkan, tapi tangannya itu bengkok sedikit, bengkok sedikit. Cukup sudah. Kemudian wayabsutu dhahrahu wa yusawwihi hatta law subba alaihi Beliau itu meluruskan punggungnya lurus sekiranya ada air di atasnya maka air itu tidak jatuh. Jadi kalau ada air tidak jatuh jadi punggungnya lurus, tidak terlalu turun ke bawah, tidak terlalu naik ke atas lurus. Nah itu masya Allah. Kalau dipraktekkan sudah cukup. Cukup. Itu kalau dipraktekkan dengan benar cara rukuk seperti itu, itu faedahnya banyak. Faedahnya itu diantara itu kelenturan rukuk, kelenturan rukuk. Terutama yang paling terasa itu di bagian pinggul ini, terasa sekali. Iya, bagus itu untuk kelenturan rukuk. Jadi sholat itu faedahnya banyak ya, faedah dunia akhirat. Di antara faedah dunia itu sholat itu menjaga kelenturan tubuh dan menjaga memori, memori. Saya ingat. Karena tidak ada ceritanya orang itu lupa Fatihah nggak ada. Kalau lupa ayat masih bisa. Lupa Fatihah nggak ada memori terjaga sholat. Jadi itu sifat rukuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki perempuan sama. Pendapat yang benar laki perempuan sama. Jadi tidak ada kalau perempuan gini laki itu tidak ada. Karena kaidahnya itu berbunyi kullu ma tabata fi haqqir rijal tabata fi haqqin nisa illa ma dallat dalil ala khilafihi. Semua yang telah ditetapkan untuk laki-laki itu juga ditetapkan untuk perempuan sama. Kecuali apabila ada dalil yang menyatakan beda, nah baru beda, laki ini, perempuan itu. Seperti aurat beda. Ada dalil kalau nggak ada dalil sama. Apalagi ada hadis yang berbunyi An-nisa ikur rijal. Orang perempuan itu saudara kandung laki-laki. Jadi hukum itu laki perempuan sama. Kecuali kalau ada dalil menyatakan beda, perempuan gini, laki itu baru beda. Tidak ada dalil menyatakan beda, berarti sama. Termasuk sifat sholat ini sama laki perempuan. Kecuali kalau perempuan itu di depan laki-laki yang bukan mahram, misalnya di Masjidil Haram ya, campur laki perempuan, nah baru orang perempuan menutup dirinya karena ada hal-hal yang perlu ditutupi auratnya supaya tidak tampak oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau tertutup laki sendiri, perempuan sendiri, nah, hukumnya sama. Hukumnya sama laki perempuan. Rukuk. Kemudian wakana tuma'innu fi ruku'ihi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tumakninah dalam rukuknya, tumakninah, tenang dalam rukuknya. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا dan beliau membaca subhana rabbiyal azim tiga kali atau juga bacaan-bacaan yang lain yang telah sahih tentang bacaan rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi boleh tiga kali minimal tiga kali yang sunnah ya tiga kali ya kemudian juga subuhun kudusun rabbul malaikati wa kemudian juga eh banyaklah macam-macam kita bahas yang global aja, pembahasannya karena panjang sekali. Kemudian para ulama mengatakan di antaranya Imam Nawawi rahimahullah taala kalau kita mau rokok panjang semua zikir tadi dibaca sekaligus tidak apa-apa. Dibaca semuanya sekaligus dalam satu rokok tidak apa-apa. Kalau mau rokoknya panjang, bacaannya macam-macam. Atau seandainya kita mau rokok yang panjang, subhanallah rabbiyal azim wa diulang terus, tidak apa-apa, boleh. Tumak nina ini penting dan tumak nina adalah rukun sholat. Orang sholat tidak tumak nina tidak sah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Aswa'us sariqah alladhi yasriqu min sholatihi. Pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Yaitu tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Yang kuru kama yang kurul huruf Mematuk seperti burung gagak mematuk. Cepat-cepatan. Bahkan beliau pernah melihat orang yang sholatnya cepat-cepatan tidak tumak nina, kata beliau, lauma ta'ala hadza ma ta'ala ghairil millah. Kalau dia mati sholatnya seperti ini, maka matinya itu di luar agama Islam. Di luar ajaran Islam. Itulah namanya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sholat tapi celaka karena dia lalai dari sholatnya tidak benar tidak menyempurnakan rokok dan sujudnya di antaranya. Kemudian juga ketika rokok dan sujud ini dilarang membaca Al-Quran. Kalau rokok itu mengagungkan Allah, kalau sujud dianjurkan banyak berdoa. Jadi baca Quran tidak boleh. Jadi rokok baca Al-Fatihah tidak boleh. Atau rokok baca Qul Wallahu Ahad tidak boleh. Rokok baca Qul A'udzu Birabbil tidak boleh. Jadi rokok baca Quran tidak boleh. Karena ada ajaran-ajaran tertentu supaya sakti itu kalau rukuk baca qul wahad 50 kali. Nah, itu tidak boleh. Kemudian, "Tsumma kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yarfa'u sulbahu min ar-ruku' qailan sami'allahu liman hamidah." Wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadzal itidal wa yaqul wa huwa qa'im, "Rabbana wa lakal hamdu." taratan yazid yazidu ala dalik. Kemudian beliau bangkit dari rukuk. Ini namanya iktidal ya, bangkit dari rukuk. Bangkit dari rukuk sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan orang-orang yang memujinya. Atau juga artinya itu Allah mengabulkan setiap orang yang memujinya. Karena mendengar artinya mengabulkan. Kemudian beliau mengangkat tangannya ketika iktidal ini mengangkat tangan sama dengan tadi sampai di bahu boleh, sampai di telinga boleh. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian dalam keadaan berdiri iktidal beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya, ini ada empat macam semuanya benar ya. Rabbana walakal hamdu betul. Allahumma rabbana walakal hamdu betul. Kemudian uh, Rabbana walakal hamdu Allahumma Rabbana walakal hamdu Kemudian uh, Itu ada beberapa macam yang semuanya betul Kemudian juga boleh ditambahi lagi Dilengkapkan panjang Rabbana lakal hamdu Hamdan kathiran Taiban mubarakan fi Mubarakan alika ma Rabbuna wa yardha Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amma Wa mil amma min sya'in ba'du أهل الثناء المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد panjang jadi Rabbana walakal hamdu Allahumma Rabbana walakal hamdu kemudian Rabbana lakal hamdu Allahumma Rabbana lakal hamdu empat macam betul semuanya itu Minimal robbana, lakal hamdu atau walakal hamdu. Itu namanya iktidal. Kemudian ketika iktidal ini posisi tangan di mana? Ini memang ada beda pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan posisi tangan seperti biasa diselonjorkan biasanya. Ada yang berpendapat posisi tangan yaitu bersedekah. Ini semuanya benar, semuanya punya dalil. Dalilnya satu cuma beda dalam pemahamannya. Yaitu Rasulullah kalau iktidal itu tulang-tulangnya kembali kepada posisi semula. Posisi oh, semula. Hatta tarji'a kullu idhamin makanahu. Semua tulang-tulangnya kembali ke posisi semula. Nah, ini beda pendapat. Posisi semula itu ya posisi yang wajar berselonjor. Enggak, semula itu ya bersedekap. Nah, itu beda situ. Semuanya benar. Kita bersedekap yakin itu boleh fadl, kita diselonjorkan yakin itu boleh fadl. Milih salah satu yang kita yakini dengan dalilnya. Bukan milih yang gampang, tapi yang sesuai dengan dalil. Saling menghormati. Kemudian setelah itu juga eh, juga tumak nina, tenang, tidak cepat-cepatan. Tsumma kana yukabbiru wa yahwi sajidan wa yada'u yadayhi al ardi qabla rukbatihi وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه Ya, ini sekarang takbir menuju sujud. Allahu Akbar. Tanpa mengangkat tangan ya. Allahu Akbar. yang turun mana dulu? Lutut dulu atau tangan dulu? Ini juga beda pendapat. Bahkan ulama menekankan yang turun itu tangannya dulu, bukan lutut dulu. Bahkan mengatakan yang turun itu lututnya dulu, bukan tangannya dulu. Yang jelas kalau kita mau jujur, semuanya punya dalil dan semuanya benar. Oleh karena itu para ulama mengatakan di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala yang mengkaji masalah ini kata beliau yaf'alul aisar minhuma. Hendaklah seseorang itu milih yang paling gampang menurut dia. Kalau menurut kita gampang tangan dulu, tangan dulu. Kalau menurut kita gampang lutut dulu, lutut dulu. Alhamdulillah. Al-amru perkara ini luas tidak sempit. Jadi semuanya benar. Kemudian tangannya sujud ya, jari-jarinya dihadapkan ke kiblat dan jari-jarinya ditutup tidak dibuka, ditutup ngadep kiblat. Jadi bukan miring sana, bukan miring sini, ngadep kiblat, jarinya ditutup. Kemudian jarinya ditaruh di mana? Telapak tangannya ditaruh di sini benar, di telinga juga benar, sama dengan takbir. Jadi posisi telinga ini benar ketika sujud atau di posisi ini tidak benar. Sama dengan takdir tadi. Kalau Rasulullah kadang di telinga, kadang berada di di bahunya. Kemudian wa yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ardi wa kana yaqul umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum ala al jabha wa ashara biyadihi ala anfihi wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamin. Kemudian beliau itu menempelkan dahi kening ya sekaligus sekaligus hidungnya ditempelkan di lantai. Dan beliau bersabda, aku diperintahkan agar aku sujud di atas tujuh tulang. Tujuh tulang. Yaitu tujuh tulang yang pertama-tama kening sambil beliau mengisyaratkan ke hidungnya. Jadi kena ya hidungnya. Jadi kalau kening aja itu nggak nempel, saya itu nggak benar. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah karena beliau mengatakan umirtu, aku diperintahkan, perintah. Jadi kening sekaligus hidung benar-benar ditempelkan. Kemudian dua telapak tangan, kemudian dua lutut, kemudian ujung jari kaki ngadep kiblat semuanya. Wah, ini penting ya. Ujung dari kaki. Pak Mustafa Fadl Pak Syahid beri contoh di sini ya. Sujud, masya Allah. Mantap di bahu boleh, kemudian juga di telinga boleh dibuka tangannya. Nah itu, yang, yang penting itu itu apa namanya? Kakinya itu, jari-jari kaki, ditekuk semuanya. Ditekuk ngadep kiblat. Terus kalau bisa lima-limanya ngadep kiblat semua, kalau bisa. Ini juga untuk kelenturan tubuh ini. Sampai tua lentur, kalau kita sudah biasa dilenturkan. Jadi jarinya itu ngadep kiblat semuanya, lima-limanya. Kalau tidak kuat, ya semampunya, mungkin tiga, tidak apa-apa. Nah kalau cuma gini aja, tidak benar. Nempel tidak benar. Apalagi jarinya begini kan, wah tidak benar lagi. Kecuali kalau memang udur ya, tidak bisa. Nah kenapa tidak bisa? Karena tidak dibiasakan. Kalau biasa mulai sekarang, mulai kecil sampai tua insya Allah bisa terus lentur, tubuh lentur. Sholatnya itu bagus lentur tubuhnya. Itu penting, itu perintah. Diperintahkan atas tujuh tulang itu dengan tempelkan semuanya. Sujud dan spesifik kesehatan pun susu juga bagus. Itu untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga darah itu mengalir di kepala. Kepala yang ngalir darah. Itu perlu. Karena kalau orang nggak pernah sujud, nanti darahnya itu tidak mengalir di kepala. Sehingga kepalanya sering sering pusing. Seperti itu. Kemudian wakana yakulu la salata liman la yusifu anfahu minal ardi ma yusiful jatin. Beliau juga bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya di bumi seperti menempelkan keningnya. Tidak ada sholat. Ini bisa diartikan tidak sah sholatnya, bisa diartikan tidak sempurna. Jadi harus benar-benar hidung itu nempel, sebagaimana keningnya juga nempel, sujud. Ini posisi masa Allah ya, benar-benar kita dianjurkan banyak berdoa ketika sujud. Beliau bersabda, Fa'amma sujud, fa'aktiru fihi minat du'a. Faqaminun an yustajab lakum. Ketika sujud yang banyak doa, lebih pantas doamu dikabulkan ketika sujud. Bagaimana kalau baca doa yang berada di dalam Al-Quran? Oh, tidak apa-apa. Baca doa dari Quran tidak apa-apa. Yang penting niatnya itu baca doa, bukan niatnya baca Al-Quran. Tapi sebelum baca doa-doa, baca zikir ketika sujud dulu. Subhanallah Rabbil A'la tiga kali atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tiga kali atau dikir dikir yang lainnya banyak sekali yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang afdal kadang kita baca ini, kadang kita baca itu. Jadi sujud ini ya, banyak doa. Wa kana ya'muru bil istihad wal iktar min ad-du'a fi hadzal rukn Rasulullah SAW memerintahkan supaya kita sungguh-sungguh dan banyak doa ketika mengerjakan rukun ini yaitu sujud. Banyak doa dunia akhirat. Doanya bagaimana? Doa dari Quran paling afdol niatnya doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Wahab lana min ladunka rahma. innaka antal wahhab boleh. Kalau kita niatnya doa boleh. Kalau niatnya baca Quran tidak boleh. Kemudian doa-doa dari hadis banyak juga. Itu bagus doa dari hadis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'siyatik dan seterusnya panjang. Atau doa sendiri, kita ada permintaan kepada Allah, kita perlu minta kepada Allah sesuatu, ada kasus doa, boleh Bagaimana saya tidak bisa bahasa Arab? Bahasa Indonesia boleh. Dalam hati apa diucapkan? Diucapkan boleh. Diucapkan. Ya Allah, berilah saya kesehatan. Berikan kepada saya rezeki yang halal. Ya Allah, jadikan saya istiqomah ya Allah. Boleh. Bahasa Indonesia tidak apa-apa. Bahasa Jawa, tidak bisa bahasa Indonesia. Boleh. Ya Allah, dosa kuwake ya Allah. Sepuronono ya Allah. Tidak apa-apa, boleh. Diucapkan boleh, itu doa. Loh, berarti kan merusak sholatnya. Siapa bilang merusak sholatnya itu? Siapa bilang? Loh, kalau itu kan yang di lawang itu sholat bahasa Indonesia kan betul. Ah, jangan salah paham. Jangan salah paham. Yang di lawang itu ngerubah tata cara sholat dengan bahasa Indonesia. Nah ini tidak. Ini sholat tetap bahasa Arab. Sujud tetap bahasa Arab. Subhanallah, bihamdi bahasa Arab. Cuman doanya bahasa Indonesia. Semua bahasa miliknya Allah. Bisa bahasa Arab, Abdul Tidak bisa bahasa Indonesia. Yang mengatakan tidak boleh tidak punya dalil. Tidak ya. punya dalil. Paling-paling dalilnya itu ketika salah seorang sahabat bersin, mengucapkan Alhamdulillah, yang lainnya bilang Ya Allah. Lalu Rasulullah bilang, sholat itu layak teluh syamin kalaminna. Sholat itu tidak boleh ucapan manusia. Maksudnya tidak boleh bercakap-cakap atau tidak boleh sholat itu ngomong-ngomong ngobrol tidak boleh. Tapi kalau ucapan dari awal sampai akhir ya kita berucap terus itu. Jadi tidak apa-apa bahasa Indonesia. Lu kamu ini bagaimana? Ya sudah, kamu bilang tidak boleh, monggo tidak boleh, saya bilang boleh. Selesai, beres. Ya, enak itu aja. Jadi boleh ya. Kalau anda punya, ya Allah, saya tidak punya rumah, ya Allah, kepingin rumah, berilah saya rumah, boleh. Saya kepingin mobil, ya Allah, tidak apa-apa dalam sholat. Fit dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Di dunia baik, di akhirat baik. Minta semuanya. Kemudian juga Tumma kana yarfa'u ra'sahu mukabbirun. Tumma yufrishu rijlahu al-yusra fa fayaq'udu 'alayha mutma'innan. Wa kana yansibu rijlahu al-yumna wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblah. Kemudian setelah sujud beliau bangkit dari sujud mengucapkan Allahu Akbar. Coba Allahu Akbar. Kemudian beliau duduk iftirash. Iftirash itu kaki kiri diduduki oleh pantatnya, sementara kaki kanan ditancapkan. Ditancapkan sama dengan ketika posisi sujud tadi itu jari-jari yang ngadap kiblat. Iftirash namanya, jari-jari ngadap kiblat. Kemudian beliau mengucapkan di dalam duduk di antara dua sujud ini, Allah firli, Allah firli, boleh atau juga dibaca lengkap boleh. Rabbi firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini. wa'fu'ani itu tidak ada. Wa'fu'ani itu tidak ada. رب warhamni وارحمني warfa'ni وارفعني wahdini wa'afini titik wa'fu'an itu tidak ada antum cari di semua kitab tidak ada hadis palsu pun tidak ada jadi wa'fu'an itu tidak ada entah dari mana wa'fu'an itu tidak ada riwayat tidak ada di kitab PK ada cuma hadis tidak ada wa'fu'an itu walaupun artinya bagus tapi kalau sholat ya niru sifat sholatnya Nabi Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu bagaimana kamu lihat aku salat. Jadi kalau imamnya cepat ya Rabbi fili, Rabbi fili dua kali gitu. Ini juga tumak nina. Jadi duduknya duduk iftirash, iftirash ya. Jari jari kaki kanannya ngadep kiblat. Bukan berdiri begini, apalagi diginikan. Kecuali kalau sakit, udur, lain bicaranya. Kita bicara orang yang normal. Itu doanya bagus sekali ya. Rabbi firli warhamni. Ya Allah, ampunilah hamba, sayangilah hamba. wajiburni satukan yang bercerai-berai dari hamba. Warfa'ni, tinggikanlah hamba. Warfa'ni. Warzukni, berilah rezeki hamba. Wahdini, berilah hamba hidayah. oh Wahdini, wa'afini, tak berilah hamba afiah, afiah, sehat walafiat, selamat sejahtera. Afiah itu maknanya banyak Kemudian summa yukabbiru wa yasjudu as-sajdata tsaniyah kal ula. Kemudian beliau bertakbir lagi sujud yang kedua. Allahu akbar sama dengan sujud yang pertama. Sama persis, tidak ada bedanya. Summa yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Kemudian beliau mengangkat kepalanya baca takbir Allahu akbar. Summa yastawi qa'idan 'ala rijlihi al-yusra mu'tadilan حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية berdiri menuju rakaat yang yang kedua apakah berdirinya itu uh, eh, berpak, berpangku kepada tangannya ataukah kepada lututnya nah, itu dua-duanya benar yang mudah yang mana yang dijadikan sandaran apakah tangannya Apakah lututnya yang muda, yang mana? Silakan. Boleh melakukan ini, boleh melakukan itu. Yang paling gampang. Apakah perlu duduk istirahat? Duduk istirahat dulu. Apakah perlu? Duduk istirahat ini riwayatnya ada dua. Ada riwayat menyatakan Rasulullah Alaihi Wasallam duduk istirahat dulu. Ada riwayat Rasulullah tidak duduk istirahat. Sebagian ulama memakai satu dalil membuang dalil yang satunya lagi. Sebagian ulama mengatakan tidak ada duduk istirahat titik selesai. Sebagian lagi mengatakan duduk istirahat titik selesai. Nah ini sepotong-sepotong, ngambil satu buang satu. Yang benar hadis ini dua-duanya benar dan dua-duanya perlu dipakai. Bagaimana cara mendudukkan dua hadis ini? Cara mendudukkan dua hadis ini kalau kita perlu duduk istirahat, maka duduk istirahat dulu. Kalau tidak perlu duduk istirahat, maka tanpa duduk istirahat. Itu didudukkan oleh para ulama dua di sini. Karena riwayat-riwayat yang menyatakan Rasulullah selesai duduk istirahat itu kebanyakan di akhir umurnya ketika beliau sudah mulai eh, dimakan usia, badan juga mulai sudah berat, baru perlu duduk istirahat, baru duduk istirahat. Seperti itu. Jadi kalau perlu ya, kalau tidak perlu enggak, tidak secara mutlak duduk istirahat. Dan kalau mau duduk istirahat pun takdirnya itu ketika duduk istirahat. Kebanyakan yang duduk istirahat sekarang itu keliru. Duduk istirahat dulu, baru ketika berdiri Allahu Akbar. Enggak benar itu. Takbirnya ketika bangkit dari sujud Allahu Akbar. Berarti memang duduk dulu. Baru kemudian setelah itu berdiri. Nah, cuman kalau diperhatikan seperti ini, nanti makmumnya banyak yang keliru. Allah Akbar. Ya duduk semuanya sudah berdiri. duduk istirahat. Berdiri lagi sama dengan rakaat yang pertama yaitu bersedekat tangan kanan di atas tangan kiri yang lalu telah dibahas ada tiga macam bersedekat semuanya benar yang pertama-tama telapak tangan kanan di atas punggung punggung telapak tangan kiri ini benar yang kedua, telapak tangan kanan menggenggam uh, apa namanya? pergelangan tangan kiri, ini juga benar. Yang ketiga, tangan kanan di atasnya tangan kiri. Ini juga benar semuanya tidak ada, tidak ada. Itu di atasnya ulu hati ini. berarti itu. Hanya saja ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah Rokaat yang kedua lebih pendek daripada rokaat yang pertama Itulah sifat salat Rasulullah SAW Yang pertama selalu lebih panjang Yang kedua lebih pendek Ketiga lebih pendek dari yang kedua Keempat lebih pendek dari yang ketiga Terus seperti itu Terus seperti itu Kemudian setelah rokaat yang kedua Ini dilakukan sama dengan rokaat yang pertama Sampai sujud yang kedua hanya saja di rakaat kedua ini ada tasyahud. Tasyahud. Tumma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajlisu lit tasyahudi ba'dal faraghi min ar-rak'ati tsaniyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk tasyahud setelah menyelesaikan rakaat yang kedua. Setelah sujud yang kedua, duduk tasyahud. Tasyahud itu maksudnya membaca syahadat, dapatkan syahadat ya At-tahiyatu nanti kita baca. Kemudian duduknya duduk apa? Kalau tasahud pertama tidak ada khilaf, duduknya itu adalah duduk iftiros. Sama dengan duduk di antara dua sujud iftiros. Adapun kalau tasahud yang kedua seperti salat maghrib, salat isya ya, ada dua tasahud. Yang pertama iftiros, yang kedua tawarruk tawaruk. Tawaruk itu pantatnya nempel di bumi. Nempel di bumi, jari e, kaki kiri tidak diduduki, tapi berada di bawah kaki kanan yang di yang dia apa yang ditancapkan tadi Ini kalau ada dua duduk. Bagaimana kalau sholatnya cuma satu kali duduk? Seperti kita sholat sunnah satu kali duduk. Atau seperti kita sholat subuh atau seperti kita sholat Jumat atau sholat Id, apakah dosanya istirahat ataukah tawaruk? Nah ini khilaf di kalangan ulama. Khilaf di kalangan ulama. Yang mengatakan duduknya adalah istirahat karena tasawuf akhir punya dalil. Yang mengatakan duduknya adalah duduk istirahat itu juga punya dalil, punya dalil. Dan semuanya benar menurut keyakinannya masing-masing saya tidak mungkin menceritakan panjang lebar ya. Ini mungkin di pertemuan khusus panjang lebar. Ini riwayatnya, riwayatnya, riwayatnya. Kalau di sini nanti nanti berat, lalu berat. Lalu berat kan? Betul atau tidak? Jadi sifatnya gampang-gampang aja. Intinya semuanya betul, punya dalil. Hanya saja, ini penting sekali hanya saja ini. Kalau kita sholat di tempatnya orang yang yakin bahwa sholat subuh dan sholat Jumat duduknya itu duduk tawaruk, maka kita mengikuti mereka duduknya tawaruk supaya tidak menimbulkan fitnah apalagi kita dijadikan imam mereka yakin duduknya tawaruk kita duduknya iftiros wah ini imam goblok imam gak harus carane sembahyang nah, salah paham padahal kita punya dalil cuman keliru sikap kita keliru jadi kalau kita di tempatnya orang yang duduknya tawaruk, ngikuti tawaruk. Orang yang yakin duduk tawaruk, kalau sholat di tempatnya orang yang yakin duduknya iftiros, ngikuti iftiros. Nah ini penting, masalah jenis ini penting. Penting sekali. Kecuali, kecuali kalau kalau masjidnya itu apa namanya ada pengertian mau tawaruk mau iftiros, monggo nah silahkan kita praktekkan keyakinan kita ini penting sekali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tasyahud ini wakana idza qa'ada fit tasyahudi wada'a kaffahu yumna ala fakhidhihi yumna wa wada'a kaffahu yusra ala fakhidhihi yusra Beliau ketika tasyahud duduk tasyahud ini meletakkan telapak tangan kanannya di paha kanannya dan meletakkan telapak tangan kirinya di paha kirinya. Ini satu riwayat ya. Ada juga riwayat yang lain meletakkan di lutut. Itu juga semuanya benar. Wa kana yabsutul yusra wa yaqbidul yumna. Beliau membentangkan telapak tangan kirinya dan beliau menggenggam telapak tangan kanannya wa yusiru bis sabbabah wa yarmi fi basarihi ilaiha dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk tasyahud. Jadi jari kelingking dan jari manisnya ditutup, kemudian jari tengah dan jari ibu membuat lingkaran, lalu jari telunjuknya diisyaratkan. Isyarat. Atau juga ada riwayat yaitu tiga jarinya, jari tengah, jari manis dan jari kelingking itu ditutup semuanya dengan jari ibunya, hanya jari apa namanya dari telunjuk yang diisyaratkan. Isyaratnya itu kapan? Enggak ada riwayat, enggak ada riwayat. Sehingga yang benar yang mulai dari awal. Ada yang berpendapat ketika kata-kata illallah itu enggak ada dalil, dalil enggak ada. Walaupun sholatnya tetap sah ya, sholat tetap sah, bukan batal. Cuma dalil enggak ada. Kemudian matanya melihat ke arah isyarat dari telunjuknya. Matanya lihat cari telunjuknya. Jadi ini. Kemudian apakah digerak-gerakkan, apakah diam saja, semuanya punya dalil. Yang menyatakan gerak sekali lalu diam punya dalil. Yang menyatakan digerakkan itu juga punya dalil. Hanya saja digerakkan itu yang benar, tidak kencang menggerakkannya. Karena lapak menggerakkan itu yuharrikuha yad'u biha. Rasulullah menggerakkan jari telunjuknya dan berdoa dengan gerakan itu. Jadi menggerak, kalau mau menggerakkan itu ketika lafaz-lafaz doa saja. Nanti kita bahas ya. Jadi bukan kencang ya benar itu. Ketika lafaz-lafaz doa. Jadi yang mau isyarat langsung diam saja itu benar, punya dalil. Yang mau isyarat lalu digerak-gerakkan dari telunjuknya juga benar, punya dalil. Hanya saja sama dengan tadi, kita sholat di tempatnya orang yang belum paham, maka jangan melakukan hal-hal yang bisa membuat fitnah. Ini penting. Ini penting. Kaidahnya berbunyi, As-sunnatu Iza tatabar Iza tatarattabu 'alaiha al-mafsada fal awla tarkuha au fal awla alla yuf'al. Amalan sunnah yang tidak wajib apabila berdampak kerusakan maka yang afdal itu jangan dilakukan, yang afdal itu ditinggalkan. Sunnah nggak wajib ya, tapi menimbulkan salah paham, jangan dilakukan. Contohnya apa? Contoh paling gampang. Sholat pakai sandal itu sunnah. Tidak ada khilaf ya. Sholat pakai sandal itu sunnah. Rasulullah selesai di masjidnya pakai sandal sunnah. Tapi coba anda praktekkan nanti masuk masjid anda pakai sandal. Yang terjadi apa? Anda pulang biru semua. Ya. Coba masuk-masuknya orang pakai sandal. Nah, ini berarti amalan sunnah tapi menimbulkan kerusakan. Orang salah paham. Jangan diamalkan. Jangan diamalkan. Seperti itu. Ini penting. Amalan sunnah itu tidak wajib. Kemudian beliau membaca ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية tiap-tiap dua rakaat beliau selalu duduk tasyahud dan membaca tahiyat wa kana yusalli ala nafsihi fi tasyahud al-awwal wa ghairihi wa syara'a li dzalika li ummatihi beliau juga membaca salawat untuk dirinya pada tasyahud awal dan juga tasyahud yang kedua dan itu disyariatkan untuk umatnya ada beberapa versi bacaan tasyahud ya yang masyhur dibaca di Indonesia itu at-tahiyatul مباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Itu tasyahud yang pertama. Adapun tasyahud yang paling sahih eh, Bukhari Muslim itu berbunyi at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti itu. Nah, itu kalau kita mau gerakkan jari ya, Kan langsung berdiri ya. attahiyatul Mubarakatuh mubarakatus salawatu tayyibatulillah. Assalamu alayka. Ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna. Wa alaihi wasallam. apa doa. Apa doa. Dan seterusnya ketika lapat doa. Kemudian tasyahud awal, salawat atau tidak. Tasyahud awal, salawat atau tidak. Ini beda pendapat. Ada yang mengatakan sholawat Allah Taala Muhammad saja titik berdiri. Ada yang mengatakan tidak dan macam-macam. Tapi pendapat yang sahih dan tidak diragukan lagi sholawat kepada Rasulullah SAW dan kepada keluarganya, keluarganya. Karena yang namanya sholawat itu ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu namanya sholawat. Kalau Allahumma salli ala Muhammad saja tidak lengkap, tidak lengkap, tidak pepek sholawatnya. Jadi yang benar salawat. Salawat kepada beliau tidak lengkap, kepada keluarganya juga. Apalagi beliau mengatakan, Rohi'maan furajulin dukirtu indahu falam yusalli alaiya. Celakalah orang yang disebutkan namaku, lalu dia tidak bersolawat kepadaku. Bahkan juga ada doanya malaikat Jibril. Rohi'maan furajulin dukirta indahu falam yusalli alaiya. Kul amin, fakultu amin. Celakalah orang yang disebutkan namamu di hadapan dia. Lalu dia tidak mau salawat. Katakan amin. Lalu Rasulullah bilang amin. Nah ketika tasawuf kita baca, kita baca nyebut namanya Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kita harus salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal itu, minimal. Lalu berdiri, tasyahud awal kalau sampai akhir pun itu juga riwayatnya yang kuat yaitu sampai akhirnya innaka hamidum majid lalu berdiri. Hanya bedanya tasyahud awal dengan tasyahud kedua itu bedanya tasyahud awal lebih cepat. Sehingga Rasulullah SAW seakan-akan duduk di atas bara api. Tapi tetap baca sampai sampai, sampai salawat. Salawat. Ya itu ah sifat salat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas atau tidak? Berat atau ringan? Ringan ya. Kemudian setelah salawat. Salawat itu versinya banyak. Di antara versi yang mudah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Itu versi satu. Versi yang berikutnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Versi lagi. Sementara kalau versi yang biasa kita baca itu itu versi apa namanya? percampuran dua hadis. Yang biasa kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid itu hadis itu tidak ada cuma itu nyampur hadis tadi dengan hadis yang kedua dicampur jadi satu gitu jadi yang Abdul itu adalah mengikuti lapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang baca yang ini kadang baca yang itu itu yang Abdul kemudian setelah selesai salawat salawat ini fadilahnya luar biasa kita sholawat satu kali, Allah sholawat kepada kita sepuluh kali. Kemudian baca doa berlindung kepada Allah dari empat perkara. Ini selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan beliau merintahkan kita meniru beliau. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min al qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal atau wa min syarri fitnatil masihid dajjal berlindung kepada Allah dari empat perkara. Ini penting kita baca. Penting. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabr daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat dan daripada fitnah kehidupan dan fitnah ketika mati. Fitnah dunia, fitnah kehidupan, fitnah ketika mati, ketika sakaratul maut, kita fitnah digoda oleh setan, Ketika di kuburan kita difitnah, ditanya lagi oleh malaikat mungkar dan nakir. Wa min fitnatil masih dajjal dan tadi fitnahnya dajjal al-masih itu. Dajjal dahsyat kudanya. Kemudian juga dianjurkan baca doa-doa yang lainnya sebelum salam, kemudian setelah itu salam. Salam noleh ke sebelah kanan. Yang namanya noleh itu orang yang di belakang kita terlihat bibi kita, itu namanya noleh. Jadi kalau ini aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada orang kayak pelit itu, pelit sekali, noleh pelit. Saya tidak sah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi Ada kalanya yang pertama sebelah kanan ditambahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi jadi wabarakatuh itu kadang-kadang akhirnya tidak terus-terusan. Dengan demikian kita telah selesai sholat. Alhamdulillah. Itulah sifat sholat Nabi. Tentu saja mungkin kurang lengkap karena waktunya singkat sekali. Karena kalau kita mau bahas lengkap, tidak bisa satu kali pertemuan, perlu pembahasan yang panjang sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah.